kitab ini merupakan kitab yang terbaik di bidangnya, di bidang sejarah Nabi SAW dan sifat e, kitab yang menerangkan sifat dan karakteristik Rasulullah SAW. Ini yang terbaik dan bisa dikatakan ini yang masyhur, ya, yang masyhur, yang banyak dibaca oleh kaum muslimin. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi menjelaskan sifat dan karakteristik Rasulullah SAW eh, secara lengkap Eh, Ikhwan Fidin wa kita masuk pada bagian yang kelima, pada bab yang kelima, ya babu maja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita masuk pada bab yang kelima yaitu bab tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan uh, uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Kemarin kita membahas tentang sifat penyisir uh, Rasulullah SAW. Sekarang kita bahas berkenaan dengan uh, sifat uban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai hadis yang ke-37. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة قال قلت أنس بن مالك قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في سدويه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالهنا والكتم طيب Ini hadis yang ke-37. Nomor ke-37. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Sahih beliau dalam sifat Nabi SAW. Kemudian dikeluarkan oleh An Nasa'i di dalam Sunan beliau. Ya, e, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau. Gitu. Ya. Hadis ini hadis Sahih. Alhamdulillah. Ya. Jadi telah menceritakan kepada kami ya berkata Musannif Al Imam At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar telah mengabarkan kepada kami Abu Dawud telah mengabarkan kepada kami Hammam daripada kota Adah ia berkata aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya sahabiyun jalil ya, sahabat Nabi yang agung Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi sekaligus khodim bagi Rasulullah SAW. Hal khodoba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Apakah Rasulullah SAW itu mewarnai rambutnya? Ya. Qauluhu hal khodoba ucapan eh, Qatadah yang menanyakan apakah Rasulullah SAW mewarnai rambutnya itu al khidob wal khodob tagirul laun ya perubahan warna bil hinna wal katam wa ghairihi ya jadi maksud khodoba yang ditanyakan oleh Qatadah kepada Anas bin Malik ini adalah apakah Rasulullah SAW mewarnai atau merubah warna rambutnya gitu ya dengan hinna atau dengan katam. Tayyib dengan hinna atau dengan katam. Ya, hinna nanti akan kita jelaskan dan katam akan kita juga jelaskan gitu ya. Tapi yang jelas tradisi mewarnai rambut pada masa Rasulullah SAW itu e, sudah ada gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa wah itu mewarnai rambut itu seperti e, anak berandalan tidak ya Taib. Bahkan dalam beberapa hal itu memiliki hikmah diantaranya adalah untuk e, menghilangkan e, kesan lemah dan tua di medan perang gitu ya. Jadi e, apa diwarnainya rambut begitu terutama bagi orang yang banyak beruban ya Eh, itu menimbulkan kesan di medan perang itu ya menimbulkan kesan uh, apa garang dan uh, bukan orang yang sudah sepuh gitu ya kadangkala orang kalau sudah melihat uh, orang beruban ya dia akan menyangka bahwa oh orang ini sudah tua gitu ya. sudah lemah fisiknya gitu ya. tapi kalau ditutupi dengan warna rambut maka uh, tidak nampak ya berapa usia atau apakah orang ini tua atau tidak gitu. Tayyip. Jadi ini eh, ada hikmah di balik perintah ini ya. Di balik kebiasaan ini di antaranya adalah itu gitu ya. Eh, menutupi uh, apa menutupi uban agar tidak nampak sebagai orang yang lemah dan tua. Taib. Jadi apakah Rasulullah SAW mewarnai rambutnya? Ya. Maka uh, Anas bin Malik berkata, "Lam yablug zalik." Ya. Taib. Tidak sampai demikian, begitu. Kata Anas bin Malik. Inna makana syaiban fi sudgoihi. Ya. Yang ada apa? Yang ada malah Rasulullah SAW itu membiarkan ubannya fi sudgoihi. Ya. Jadi sudgun itu eh, bagian di antara mata dengan telinga begitu. Bagian di antara mata dengan telinga. Jadi kalau kalau kita lihat di bagian wajah ini ya, di bagian sebelah pipi itu ya, terutama di bagian atas, eh, di bagian pas di mata itu ya. Nah itu yang disebut sebagai sudway. Ya. baik Walakin Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu khodoba bil hinnai wal katam. Ya. Kalau Nabi SAW tidak ya. Akan tetapi kalau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu mewarnai rambutnya dengan hinna dan katam. Nah di sini katakan, eh, qauluhu fi sidghaihi fi sudghaihi as-sudgu man hadara min rasi ila eh, markabilihi ini. Ya. Jadi uh, eh, asudku itu adalah uh, apa yang melandai dari kepala atas kepala itu ke bagian lihyain dua janggut gitu. Ya. Uh, ya seperti bagian ini ya uh, pelipis ya gitu. Taib. ke bagian dua janggut wakila malbainal bainal ain wal uzun ya. Dan dikatakan juga adalah apa yang ada di antara mata dan telinga di bagian samping pipi itu ya Baik. kalau kita bahasanya seperti jambang ya gitu ya di bagian jambang itu gitu ya. itu sudgoihi Baik. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu mewarnai rambutnya dengan hinna dan katam. Nah, kita coba lihat uh, syarah dari kitab ini. Ya. Bismillah. Ya, oh, bismillah. Coba kita lihat tadi ya. Hadis yang ke-37. Baik. Uh, hadis yang ke-37. Qauluhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hal ghayyara dorok sihi wal hiatihi. Jadi uh, penjelasan dari hadis yang tadi, hadis yang ke-37 bahwa pertanyaan Qatadah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah SAW uh, eh, khodoba melakukan khodob ya? Nah itu maksudnya adalah apakah Rasulullah SAW merubah uh, warna putih di kepalanya gitu dan di janggut beliau kemudian mewarnainya dengan hina wanahwihi dan sejenisnya ya itu itu uh, pertanyaan dari dari kota ada. maka Anas bin Malik mengatakan lam yablug zalik Taib tidak sampai melakukan hal itu Ayakola Anas lam blugin Nabi sallam haddal hidob allazi fi dimni hal hodoba ya Taib Jadi uh, di sini katakan lam yablugin Nabi sallallahu haddal khidabil ladzi fi dimni hal khodoba. Ya. Kama qalahu ba'du syurah wa huwa zahir. Baik. Ya. Jadi eh, bahwa Rasulullah SAW itu memang mewarnai rambutnya, ya, Eh, menghibob menghibab rambut beliau ya bagian uh, apa sudguai beliau tadi ya bagian antara mata dengan telinga dan bagian yang dikatakan bagian jambang itu itu tapi tidak sampai eh, betul-betul uh, seperti orang-orang begitu ya uh, mewarnainya secara apa secara kuat gitu ya. Tidak ya, tidak sampai seperti itu. Wa ja'alahu ba'duhum roji'an li sya'ri al-mafhum min asyaq. Ya. ya, jadi sebagian uh, dari pensyarah atau penjelas ya dari kitab ini ini mengatakan bahwa maksud dari hal ini adalah kembali ke rambut ya yang difahami dari uh, siak begitu ya dari ucapan uh, Anas bin Malik ini gitu. Wa ata bismil isyarati allazi lil ba'id. Ya. Jadi uh, datang dengan uh, lafaz isyarah. Maksudnya adalah zalik ya. Baik. Untuk menunjukkan jauh. Maksudnya apa? Liushiro ila di waktil hidup, Maksudnya adalah Rasulullah SAW ya sebagian pensyarah ya, pemberi catatan eh, bagi hadis ini syarah itu kan penjelasan ya. Begitu. Jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW itu eh, dalam jangka waktu yang lama tidak tidak mewarnai rambut beliau gitu. Jadi tidak tidak rutin ya setiap saat gitu tidak ya e, apa jadi ada jangka waktu yang lama begitu itu kurang lebih e, seperti itu apa e, yang ada pada di Rasulullah SAW gitu ya maksudnya Rasulullah SAW tidak mewarnai secara rutin dan e, tidak mewarnai secara kuat gitu ya dalam arti uh, tidak seperti kebanyakan orang ya sangat-sangat mencolok Baik. Ya. awam makaulul hafiz adapun ucapan Al-Hafiz Ibnu Hajar nah ini menarik ucapan uh, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa wajhul jam'i ma fi Muslim an Anasin Eh, kana fi lihiyatihi sallallahu sya'ratu bid sya'ratu bid ya baik uh, <clears throat> ini ini berkenaan dengan tadi ya uh, bahwa Rasulullah SAW itu ada uban di bagian jambang beliau gitu ya baik di bagian uh, pipi beliau baik pelipis beliau Ya. Kemudian di riwayat Muslim dikatakan bahwa di lihiyah beliau juga ada ada uban gitu ya. Kan tetapi uban tersebut tidak nampak melainkan hanya sedikit saja. Gitu ya. Jadi jadi itu uh, apa? itu hanya sebagian saja di janggut beliau. Gitu. Kemudian eh, inna al bayadu fi anfakotihi. Bahwasanya uban itu hanya ada di anfakoh. Anfakoh itu adalah di bawah bibir beliau. Ya. Janggut di bagian bawah bibir beliau. Wafid ini. Ya, dan di tadi ya sudhu itu artinya adalah uh, yang ada di bagian uh, ini apa pelipis atau ini ya pipi ya toyib pipi di bawah telinga itu toyib itu itu uh, apa uh, pendapat Ibnu Hajar al Asqalani ya tamam jadi itu itu berkenaan dengan uban Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi garis bawahnya di sini adalah bahwa Rasulullah SAW tidak mewarnai rambut uh, secara rutin begitu ya. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW tidak menggunakan uh, warna yang kuat begitu ya. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke kitab hadis yang ke-38. Ya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansurin oh. wa Yahya ibn Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Thabitin an Anasin radhiyallahu anhu qala ma adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu wa alihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Baik. Telah menceritakan pada kami Ishaq ibnu Mansur dan Yahya ibni Musa ia berkata, ya mereka berdua berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razak daripada Ma'mar daripada Sabitin dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu wasallam tidaklah aku temukan ya tidaklah aku hitung di kepala Rasulullah SAW dan janggut beliau kecuali arba'a asyrota sya'ratan baido kecuali ya, yang kutemukan hanyalah 14 helai rambut putih gitu atau 14 helai uban. Baik. Hadis ke-38 ini kita lihat takhrijnya. Hadis ke-38 ini hadis sahih. Eh, diriwayatkan secara menyendiri oleh musonif. Ya. Jadi eh, hadis yang ke-38 ini hadis sahih. Nah, jadi apa di sini dikatakan bahwa uh, fi roksi Rasulullah SAW wa lihyatihi di kepala Rasulullah SAW dan janggut beliau itu hanya ada uban sekitar 14 helai uban begitu ya. Trip. Sekitar 14 helai uban. Cuma kalau kita lihat di penjelasannya ya. Yeah. ya. Qauluhu illa arba asyrata sya'ratan baydo ya. Jadi uh, ucapan Anas bin Malik bahwa tidak ada di rambut dan janggut Rasulullah SAW itu kecuali 14 helai uban saja. Uh, e, bifathil juz'aini ala tarkib. Ya. Wala yunafihi riwayat wala yunafihi riwayat Ibni Umar al-Atiyah inna makana syaibuhu nahwan min isyirin ya jadi nanti akan ada riwayat yang mengatakan bahwa uh, uban Rasulullah SAW itu sekitar 20 helai ya ya kenapa ya karena 14 dengan 20 itu kan 14 itu kan sekitar 20-an ya maka ucapan Ibnu Umar bahwa bang Rasulullah SAW itu sekitar 20 helai itu mungkin maksudnya adalah 14 gitu. Baik. Baik. Jadi itu itu uh, apa berkenaan dengan uh, uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu di riwayat yang lain di apa riwayat Anas ya dari Al Baihaqi disebutkan bahwa uh, uban Rasulullah SAW itu juga 17 atau 18 helai. Ya. Lalu mana yang benar gitu ya? 14 atau 17 atau 18 itu. Yang jelas semuanya benar tergantung pada uh, kondisi ya dan waktu gitu. Baik. Jadi uh, ini berbeda dengan uh, pada saat itu gitu. Ya. Jadi uh, karena alasan waktu, ya barangkali uban Rasulullah SAW bertambah, maka akhirnya apa? Akhirnya disebutkan oleh Anas dengan riwayat yang berbeda. Baik. Kemudian kita kembali lagi ke hadis. Ya. Hadis ke-39 eh, wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna akhbarana Abu Dawud akhbarana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurata wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi faqala kana idza dahana ra'suhu lam yura minhu shaybun faida lam yaddahin ru'ya minhu syai'un. Baik, hadis ke-39 ini uh, eh, Musonif berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Musanna telah mengabarkan kepada kami Abu Dawud telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Simak Ibni Harb ia berkata aku mendengar Jabir Ibni Samurah ya waqad su'ila an Rasulillah sallallahu ya Aku mendengar Jabir ibnu Samurah dan dia pernah ditanya berkenaan dengan uh, uban Rasulullah SAW. Fakola maka ia berkata, karena idha dahana roksuhu lam yuro minhu syaibun. Dahulu Rasulullah SAW jika iddahana, ya, jika meminyaki eh, kepala beliau, tidak nampak itu uban itu. Ya, dan jika beliau uh, tidak meminyaki kepala beliau, ru'ya minhu syai'un, maka akan nampak eh, uban-uban uh, itu. Ya. Baik. Ini hadis ke-39 diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dan diriwayatkan oleh An-Nasai dalam sunan beliau dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Baik. Maka bagaimana kalau kita lihat uh, syarahnya begitu ya. Taib hadis yang ke-39 ya. Karena idza idza dahana ra'suhu lam yura minhu syaib. Ya. Maksudnya adalah lil tiba sil bayat bibari sya'ri minad duhni. Ya. Jadi maksud kenapa ketika Rasulullah SAW minyaki kepala beliau ya tidak nampak uh, uban itu karena uh, ketika diminyaki maka akan mengkilat itu kan kepala itu rambut itu ketika diminyaki kepala itu akan mengkilat dan akan memberikan warna yang terang begitu ya. sehingga apa sehingga uban tidak nampak begitu. Taib. Adapun jika tidak diminyaki maka akan nampak uban tersebut. Sebab apa? Sebab kepala juga akan terlihat dengan jelas warna hitamnya. Kemudian ketika kepala terlihat dengan jelas warna hitamnya akan terlihat uh, warna ubannya begitu. Jadi itu maksud dari kalau seandainya Rasulullah SAW menggunakan minyak rambut maka tidak akan nampak itu uban gitu ya. Tapi kalau kalau tidak menggunakan minyak rambut eh, akan nampak dari kepala beliau uban. Taib. Hadis yang ke-40 wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Umar ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi akhbarana Yahya bin Adam an Syarikin an Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala inna makana syaibu Rasulillah sallallahu nahwan min 20 sya'ratan baydu Ya, hadis ke-40 ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan beliau dan uh, Al-Busiri berkata di Zawaid hadza isnad sahih sanadnya sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad. Ya, dengan sanad ini. Baik. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Umar bin al Walid al Kindi al Kufi telah mengabarkan kepada kami Yahya ibnu Adam daripada Syarik daripada Ubaidillah ibnu Umar daripada Nafi' ya Maula ibnu Umar daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata Inna makana syaibu Rasulullah SAW nahwan min ishrina sya'ratan baydu. Sesungguhnya uban Rasulullah SAW itu hanyalah sekitar 20 helai. Ya. Jadi uban Rasulullah SAW itu hanyalah 20 helai. Taib. Dan saya lagi bahwa uban itu ya menunjukkan pada wakor, ya, kemuliaan. Begitu ya. Taib. Menunjukkan pada wakor atau kemuliaan ya jadi jangan dicabut uban itu ya para ikhwah kalian jangan dicabut nanti akan ada riwayat itu mungkin walau alam uh, jangan dicabut karena itu menunjukkan pada kemuliaan ya. adapun diwarnai jangan sampai diwarnai dengan warna hitam tapi coba warnai dengan warna yang lain tentu harus dengan tujuan yang uh, baik ya bukan bukan tujuan yang macam-macam gitu kalau kita tadi bahas ya di awal bahwa Rasulullah SAW itu uh, tidak rutin ya mewarnai kepala beliau taib dan kalaupun menggunakan uh, pewarna rambut itu dengan tujuan yang tertentu sebagaimana yang kita sebutkan bahwa di antaranya walau alam tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan tua dan lemah gitu. Ya. Terutama di medan perang. Taib. Jadi Rasulullah SAW eh, lam lam yablug zalik gitu ya. Tidak tidak mewarnai rambut beliau dalam arti tidak sering gitu, Ya, atau kalaupun mewarnai tidak mencolok. Nah, di sini katakan tadi bil hinna wal katam. Ya, kita jelaskan ulang ya. Ini belum dijelaskan. Qauluhu hinna wal katam ya. Biasanya pada saat e, zaman Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu menggunakan hina dan katam ya, untuk mewarnai rambut mereka. Ya, e, qauluhu bil hinna'i wal katami nabatani yusbagu bihima. Jadi hinna dan katam itu adalah dua tanaman yang dipakai untuk menyemir kepala, yang menyemir rambut. Fal hinna'u lisubgi bil ahmar. Nah, hinna ini adalah pewarna rambut yang berwarna merah. Wal katami lisubgi bil asfar. Dan katam itu adalah pewarna rambut yang berwarna kuning. Jadi kalau pada zaman beliau SAW para sahabat itu menggunakan hina yang warnanya merah atau katam yang warnanya kuning begitu. Adapun menggunakan warna hitam ini khilafiyah di kalangan ulama. Dan memang riwayatnya beragam ya. Mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Oh, ada yang mengharamkan, ada yang Eh, memakruhkan dan lain-lain. Gitu. Tapi yang jelas eh, di riwayat ini disebutkan bahwa Abu Bakar ini mewarnai rambut beliau dengan hina wal katam. Hina itu yang berwarna merah dan katam itu yang berwarna kuning. jadi itu itu ya bahwa uh, uban itu adalah kemuliaan. Baik, jangan dicabut ya dan jangan merasa bahwa itu aib tidak bukan bukan itu itu bukan aib ya. bahkan saya lagi itu menunjukkan pada kemuliaan al waqar ya nah Uban salam kebetulan 20 helai begitu lihat bagaimana para sahabat sekitar 20 helai lihat bagaimana para sahabat sampai mengetahui detail uh, sifat fisik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ke-41 wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala akhbarana Muawiyah bin Hishamin an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Abu Bakr ya Rasulullah ya qala Abu Bakrin ya Rasulullah Qad shibta. Qala sayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat. Wa amma yatasa'alun. Wa idha syamsu kuwirat. Allah. Ya. Ini hadis yang ke-41. Hadis ini sahih syawahidihi Sahih dengan syawahidnya dikeluarkan oleh Musanif di dalam jami beliau. Taib di kitab tafsir. Ya. Jadi eh, apa riwayat ini mengatakan telah menceritakan pada kami Abu Quraib Muhammad ibn al Ala telah mengabarkan pada kami Muawiyah ibn Hisham daripada Syaiban daripada Abi Ishaq daripada Ikrimah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata ya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Qad shibta. Sungguh engkau telah beruban, gitu ya. Nampak ubanmu. Nampak uban engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berkata, Sayyabatni hudun wal waqi'ah. Sungguh telah menjadikanku beruban surah Hud dan surah Al-Waqi'ah. Wal Mursalat dan surah Al-Mursalat dan amma alun surah nabai wa idza syamsu kuwirat surah At-Takwir. Baik. Itu dia. Ya, coba kita lihat apa penjelasannya dari kitab ini. Baik. Tidak ada penjelasan di kitab ini, kita lihat di uh, ini Al-Mawahib Allah dunia, Tamam, Masya Allah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW telah membuatku beruban, yaitu surah Hud. Ya. Dan surah Mursalat. Ya, apa maksud beliau? Masya Allah. Ya. Jadi, kauluhu kola sayabat nihud ya bisorfi wa adamihi riwayatan itu apa e, bahasan lain itu bahasan lugu wa qaluhu wal waqi'ah ila akhirih zada tabrani fi riwayatin wal haqah ya e, di riwayat yang lain Imam At-Tabrani menambahkan selain surahud waqi'ah mursalat tadi kemudian ammayatasalun anaba dan Eh, Ida Syamsul Kuwirat Atakwir ya, yang membuat kepala beliau beruban itu juga adalah surah Al-Haqqah. Kemudian Ibnu marduwi Ibnu Marduyah gitu. Ya. Ibnu Marduyah di riwayat yang lain juga menambahkan bahwa surat yang membuat beliau beruban itu termasuk diantaranya adalah hal ataka hadis Kemudian Ibnu Sa'ad di riwayat yang lain mengatakan riwayat uh, surat yang membuat kepala beliau selalu salah berubah itu juga diantaranya adalah al-qari'ah dan sa'ala sa'id ya dan di riwayat yang lain uh, waktu robatis sa'ah ya iktarobatis sa'ah baik dan lain-lain itu ya ini ini banyak ya. <laughs> subhanallah jadi surat-surat yang membuat beliau salam berubah gitu. Ya. Al-Waqi'ah, kemudian Al-Haqqah, Al-Hataka, Hadisul Ghosyah, Al-Qari'ah, Sa'al Sa'il, kemudian e, eh, Iktarobatis Sa'ah, Wang Syakol Komar gitu ya. Subhanallah. Taib. Wa isnadu syaibi ila suwari al-mazkurah eh, min qabilil isnadi ila sabab. Wahu ala hadi kolhim ambata ya, oh, robi ila akhiri al kalami. Jadi maksud eh, membuatku beruban surat-surat ini apa maksudnya? Maksudnya adalah begini bahwa, bahwa e, di kalangan bangsa Arab ya e, mereka berpandangan bahwa uban itu tumbuh banyak <clears throat> pikiran. Ya. Jadi semakin banyak dan tanggung jawab yang uh, seseorang pikul yang dipikirkan oleh kepalanya hingga akhirnya tumbuhlah uban. Gitu ya. Jadi itu diantara pandangan bangsa Arab pada saat itu. Gitu. Jadi uh, menurut pemahaman mereka gitu ya, jadi menurut pandangan mereka bahwa uban itu muncul uh, secara alamiah karena seseorang memiliki banyak uh, masalah gitu ya. Memiliki banyak pikiran. Begitu. <clears throat> ya. <clears throat> nah, surat-surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi <clears throat> itu berkenaan dengan kiamat begitu ya. Berkenaan dengan tanggung jawab uh, umat beliau begitu ya dan hal-hal lain yang menunjukkan kepada sesuatu yang besar gitu ya. Jadi seperti wakiah, wakiah itu kan kiamat, qariah juga sama. Ya, iktarabatis saah begitu ya. Kemudian amma yatasaalun anin naba'il azim ya. Kita kembali ke kitab ya tentang uh, eh, naba berita yang besar. Baik gitu ya tentang hari akhir begitu. Taib tentang hari akhir dan lain-lain begitu ya. Nah ini membuat uh, Rasulullah SAW berat ya. termasuk ini ida syamsu wirat ya. jika matahari digulung gitu ya. Allah ini membuat Rasulullah SAW gelisah dan uh, dan berat begitu ya. Karena apa? Karena bukan bukan beliau yang beliau khawatirkan, bukan. Yang beliau khawatirkan adalah umat beliau. Thousand. Allah. Oh. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengkhawatirkan eh, umat beliau, umat akhir zaman. Terutama ya itu tadi dalam dalam hal apa yang akan mereka hadapi, dalam hal tanggung jawab yang akan mereka pikul, dalam hal apa yang akan mereka rasakan dengan apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini memikirkan umat ini sampai sejauh itu. Memikirkan umat beliau sampai-sampai beliau mengutamakan umat ini dibanding uh, beliau sendiri. Begitu ya. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat-surat inilah yang membuatku berubah gitu. sama? Kalau kita mungkin karena hutang. Kalau kita mungkin karena hutang, tapi Rasulullah SAW surat-surat yang menunjukkan kepada goncangan dahsyat serta peristiwa-peristiwa yang membuat uh, bumi ini hancur gitu ya. Umat manusia musnah dan hal-hal apa yang akan mereka hadapi ini ini ini yang menjadi uh, pikiran dan uh, beban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bukan karena masalah pribadi beliau, tapi karena memikirkan umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi hadis ini uh, subhanallah hadis yang sangat luar biasa dan tadi bahwa apa yang di dipikirkan oleh Rasulullah SAW itu luar biasa ya bahwa beliau tidak memikirkan diri sendiri beliau memikirkan umat ini Baik. jadi apa yang membuat uh, uban beliau tumbuh itu kata Rasulullah SAW surah Hud al-waqiah al-mursalat an-naba at-takwir Baik. kemudian tadi disebutkan juga iktarabatis sa'ah wa syaqqal qamar ya, surah al komar ini. Baik, nah itu, itu nanti bisa dilihat dan bisa ditadaburi ya surah-surah itu. Jadi surah-surah yang sangat dianjurkan untuk ditadaburi itu adalah surah-surah itu itu yang menunjukkan pada hari akhir. Ya. Dan sebaik-baik peringatan itu adalah kematian. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, Zikroha bimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perusak kelezatan. Yaitu apa? E, yaitu al-maut. Perbanyaklah ya. mengingat kematian. Taib, jadi mungkin sampai e, itu saja bahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan istighfar dan kafarat majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika.